Selamat pagi Pak Gilbert. Selamat pagi. Silahkan Ya ini kan mencerminkan satu ketidakseragaman. Harusnya kan dari atas, dari tujuh pimpinan tertinggi kan sudah dikatakan harus mempermudah yang namanya import dan ekspor ya. Terutama ekspor, ekspor juga sulitnya sama nih seperti mau import barang ya. ya kan. Kalau kita mau masuk barang tujuh hari kalau di Singapura, halo? Iya Pak, terus Pak. Eh, kalau di Singapura kan hanya dua hari dan dua dokumen yang diurus nih. Kalau dikatakan ratusan memang benar. Ini pasti apa yang benar-benar harus kita appreciate ini <laughs> topiknya benar-benar harus diangkat karena untuk kemajuan Indonesia nih ya, ya kalau eh, seperti ini berjalan terus ya kita bagaimana berkompetisi dengan negara-negara ASEAN ya dengan Vietnam kita dulu jauh di atas Vietnam sekarang malah Vietnam bisa di atas kita ya karena ini harus di, harus dirubah harus di di direformasi ya kalau ada Jokowi Jokowi yang lain semoga ada Jokowi yang lain untuk me, memegang satu jabatan yang sepenting ini ya jadi Jokowi jangan hanya Jokowi di Jakarta tapi Jokowi di seluruh Indonesia dan di instansi pemerintah-pemerintah lainnya seperti Jokowi-Jokowi ini saya yakin ya untuk generasi anak kita bisa maju Indonesia ini karena nih manusia-manusia seperti ini harus dibuang semua ya itu apa habis itu aja makasih Pak Joni kalau terpakai ya silakan Pak ya, itu yang untuk apa namanya akhir-akhir ini itu kan eh, ketat sekali gitu ya ketat publik gitu ya soalnya banyak sekali uh, apa yang eh, harus di apa Eh, dituruti gitu ya sebelumnya itu eh, proses itu bisa lebih cepat tapi ya sebenarnya beberapa persyaratan itu ya tambahan-tambahan perizinan ya itu sebenarnya asal cepat asal itu sesuai disiplin pegawainya tapi kalau misalnya pegawainya itu nggak ada yang untuk eh, pengeluaran ya kan jadi lama sekitar jadi rusak uang memang ini prosesnya itu uh, terlalu jadi birokrat-birokrat dan juga itu fasilitas di yang itu, itu sangat kurang kita dengan Singapura di sana sudah pakai eh, elektronik dan juga cepat komputerized gitu cepat sekali antara eh, masing masing eh, proses untuk pengeluaran kontainer dari sini kan lambat sekali kurang lagi yang kemarin ada rencana pelabuhan maksudnya yang terakhir itu mau dibangun itu juga mana realistisnya maksudnya kita kan ini kemajuannya progresif jangan cuma perbatasan kosong nggak ada jadi semuanya itu saling berkait termasuk wilayah daerah itu untuk proses pembebasan juga harus cepat gitu. terima kasih Bu iya Pak Argo iya pagi ya memang topik ini udah sering dibahas ya kayaknya dari Pak kan juga udah berulang-ulang ya cuman kan memang tidak ada kemajuan sama sekali dari pihak pemerintah jadi memang kuncinya dari pihak pemerintah ini ya kan memang tidak mempunyai master plan ya. Eh, mereka kan harusnya bisa hitung kan kapasitas dari Priok, jangka panjangnya gimana, ekspansi daripada pertumbuhan ekonomi kita bagaimana. Mereka kan harus bisa hitung gitu kan. Tapi kan mereka kan tidak hitung gitu loh. Tahu-tahu udah begini udah kejadian baru dipikirin kan gimana rencana dengan per, perluasan Tanjung Priok juga nggak pernah ini kan mengenai masalah uh, perluasan reklamasi sekarang kan tidak ada kemajuan sama sekali jadi memang tugas gubernur kita nih yang mudah-mudahan bisa lah ya walaupun saya sih agak pesimis karena Jokowinya sih bagus cuman kan Jokowi dari partai apa presidennya dari partai mana juga, kan presidennya juga bisa di sana hanya berpolitik aja jadi ya nggak tahu dan negara ini bisa bisa sadar nggak gitu loh bahwa kita ini sudah ketinggalan dari negara Asia Tenggara aja nggak usah ngomong Asia lah kalau Asia mah kita udah ketinggalan jauh lah Asia Tenggara aja kita sudah mulai tertinggal dengan Vietnam ya itu aja makasih Si iya, Pak Dodo baik Ibu jadi ada kalau saya melihat gitu ya satu kita harus lihat dari prasarana dari pelabuhan itu sendiri ya Bu ya pertama untuk antri sandar aja apa untuk mendapatkan sandar itu sampai tiga hari lama Bu yang kedua itu adalah apar aparatnya terutama yang menyangkut dengan customer tadi itu jadi kadang kadang kita mau ngurus itu bu pejabatnya kadang kadang lagi rapat lah lagi itulah yang ketiga dari pihak si importer itu sendiri jadi kelengkapan dokumennya misalnya kurang lengkap contohnya misalnya <clears throat> diduga misalnya eh, under invoicing ya Becukai kan minta misalnya bukti dari pembayaran itu kadang-kadang si importer itu tidak bisa menyiapkan, ya itulah yang jadi lama, Bu. Semestinya ya, kalau memang itu lengkap, itu dua hari aja bisa keluar. Gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Pak Sugi. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Silahkan, Pak. Uh, ini benar sekali begitu ya eh, menyoroti masalah pelabuhan ini memang dibutuhkan gerak cepat dari pemerintah yang dibilang mau dibangun Tanjung Priuk itu ya mestinya harus segera dilaksanakan. Kenapa? E, sekarang itu di posisi di Priuk, Tanjung Priuk terutama, itu kredit gitu ya. Kita ngomong katakanlah barang LCL ya, bukan full container. Sekarang itu untuk semua dokumen-dokumen, bahkan yang memiliki dokumen katakanlah di apa bonded zone ya, artinya jalur jalur khusus yang diawasi oleh biaya cukai langsung dengan dokumen BCE 23 itu membutuhkan waktu untuk pengeluaran barang itu lama gitu loh kita ngomong lah misalkan gudang yang punya pemerintah katakan berdikari gitu kan itu profitnya amit-amit gitu kan yang biasanya yang standar target misalkan se eh, se sebuah perusahaan yang memiliki fasilitas BC 23 mereka mentargetkan untuk produksi itu hanya 2-3 hari proses custom clearance beres sekarang sampai tujuh hari gitu barang kemarin sampai kejadian dua minggu nggak bisa dikeluarkan gitu karena barang yang di gudang itu penuh jadi eh, kondisi yang di gudang di Tanjung Priok yang beroperasi kalau nggak salah ada enam semuanya penuh kemarin berkaitan dengan tahun baru membludak kemudian ini juga katakanlah sekarang importasi banyak dari Cina ini menyambut Cina New Year juga kemudian kemarin Pak juga kebanjiran jadi memang supply dengan yang ada di Priok itu sudah tidak tidak tidak apa namanya tidak mencukupi lagi semua importir sekarang teriak gitu loh kenapa sekarang dari kalau zaman dulu bisa ngeluarin barang dua tiga hari sekarang tujuh hari gitu kan kenapa barangnya ada di dalam itu udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya untuk proses overbringan stripping segala macam semua terkendala jadi sekali lagi betul eh, apa yang diberitakan bahwa memang kondisi sendiri bahwa memang saya juga pelaku di Tanjung Priuk begitu kan kondisinya memang seperti itu, produksi seperti itu dan ya, memang sekali lagi mohon mudah-mudahan ada birokrasi ada pejabat yang mendengar eh, siaran ini mendengarkan gitu loh keluhan para pelaku usaha apakah itu importir atau pelaku-pelaku semua itu PBJK uh, eh, apa semuanya proading segala macam yang berkaitan di Tanjung Priok itu selain memang fasilitas di Pabea, apa di, di Priok itu memang sudah katakanlah sudah tidak mencukupi kemudian ya birokrasi lah kita bilang ya kita tahu sendiri lah begitu kan kadang-kadang juga gimana gitu kan saya nggak terlalu terlalu inilah kita semua ada tahu lah bagaimana begitu jadi mudah-mudahan ada yang mendengar kemudian mudah-mudahan kalau memang kita ingin ah, daya saing daya saing apa namanya eh, kita para importir apa eh, pelaku usaha ini bersaing ya itu kita harus segera cepat benahi gitu karena biaya logistik kita besar sekali terima kasih oke、okay. Pak Didio Ya, jawabnya begini. Itu sengaja, Bu. Jadi supaya sulit, jadi otomatis duitnya banyak keluar. Gitu. Jadi kalau mau dipermudah, maka mereka akan tidak dapat duit semua. Seperti polisi lalu lintas. Lalu lintas lancar, nggak ada kemacetan. Jalan lancar, nggak ada lubang, nggak ada apa. Otomatis nggak ada bisnis. Gitu loh, Bu. Jadi bisnisnya adalah bisnis kemacetan. Supaya dapat keluar juta-juta atau miliaran gitu jawabnya ya kalau mau pemerintah memperbaiki sistem usaha di Indonesia jawabnya jangan hanya Tanjung Priok yang dibuka Semarang dibuka, Terpon dibuka eh, Tanjung Perak, Surabaya dibuka pelabuhan di Banten dibuka Tanjung dibuka, pelabuhan di Lampung dibuka semua pelabuhan bisa melayani tinggal mana yang mau dipilih terserah pada importir yang penting dokumen lengkap eh, proses dokumen lengkap sore bongkar langsung uh, masuk ini masalahnya adalah di bea cukai sistem pelabuhan dan sistem distribusi logistik maupun departemen keuangan sendiri juga bulat semuanya bulat maka semuanya jadi begini otomatis para pengusaha dirugikan banyak miliaran rupiah oleh karena itu untuk membenahinya tolong semua pelabuhan dibuka jadi semua pelabuhan boleh, termasuk pelabuhan Ratu pun boleh, mau Cilacap boleh. Otomatis nanti akan semua spot semua cepat sekali. Masuk pagi, sore sudah bisa keluar, langsung. Jangan di Priok dulu, Priok itu banyak tikusnya. Jadi selamat Mbak, pagi nah, Pak Pak Rendi. Terima kasih. Ya selamat pagi Bu. Ya saya kan eh, di kawasan berikat ya Bu, Pak saya. Uh, itu mengenai pengurusan di keluasan barang import kontainer dari Tanjung Priok itu memang birokrasinya tinggi sekali. kalau itu kita mau ngambil kontainer, itu harus dibawa jam makan siang. Nah, kalau udah ketemu makan siang, nanti mulainya lagi jam satu itu kalau ada kapal menyandar, kita harus di eh, diperhatikan untuk kapal yang baru menyandar. Jadi kontainer itu lama sekali keluarnya, tuh. Selamat pagi, Pak Diki. selamat pagi, apa kabar? Silahkan, Pak. Baik, Pak. Ya, eh, bongkar muat maupun di bandara, itu di kita ini masih bermasalah. Kemarin kita juga dapat kiriman barang itu luar biasa. <clears throat> Jadi, regulasinya sih udah benar, undang-undangnya benar. Kembali ini ke karakter. Jadi, E, katakanlah di pelabuhan itu, itu kalau ada kepala buruh atau buruhnya belum dikasih itu, itu barang itu nggak keluar. Padahal prosedurnya itu udah jelas, udah bisa keluar gitu. Kemudian kasih aja misalnya pentolan e, buruhnya, atau semua bisa gampang. Jadi hal-hal yang regulasi yang dibuat itu kita ini nggak ngapa-ngapain. Persis seperti eh, narkoba, kalau boleh saya bilang. Narkoba itu yang dibawa itu yang bergerak itu bisa menguasai jadi kalau seorang narkoba masuk ke penjara itu itu bisa ngatur sipir, bisa ngatur polisi dan sebagainya. Saya kira Indonesia ini eh, karakternya harus dirubah dan sistemnya. Terima kasih. Pagi Pak Andreas. Selamat pagi. Silahkan Pak. Iya masalah dia juga itu biasa. Saya masuk barang resmi, sering kena notul, artinya not nota kebetulan Bahkan dua tahun lalu saya kena notul luar biasa, naik banding sampai pengadilan pajak dan sudah menang keputusannya jelas suatu yang jelas tapi sampai detik ini hari ini saya telepon peluang tidak kembali itu yang pertama yang kedua kalau memang semua pun nah, namanya pengusaha nyokok itu sebenarnya bohong pengusaha itu diatur oleh setiap oknum-oknum dimanapun berada kalau tidak ada oli atau istilahnya pelicin bahasa umumnya itu tidak akan keluar secepat mungkin itu udah mungkin saya yakin dan percaya baik di itu di bawah Departemen Keuangan atau Menteri Keuangan mereka semua tahu semua itu udah kong kali kong semua memang seperti yang saya katakan itu mungkin satu dua generasi itu dipangkal habis baru bisa benar kenapa semua benar bawahnya nggak benar ya satu orang benar nggak mungkin bisa sampai detik ini bisa seminggu pun itu udah buat pandangan saya sebagai salah satu yang berhubungan dalam becek itu sangat luar biasa kadang dua minggu dan tiga minggu kadang-kadang kita yang resmi pun sulit yang nggak resmi itu lebih gampang lebih mudah karena pikirnya kuat itu aja terima kasih Pak Karya selamat siang selamat siang saya kira kita pun nggak usah seperti Singapura lah bisa tiga hari udah syukur jadi solusinya coba cari lahan misalnya dekat daerah Marunda yang dulu kemarin sudah ada tempatnya di Kalka atau KPR atau apa di situ yang memang sudah diperuntukkan untuk pengembangan karena pemimpin yang sekarang sudah sudah mentok ya nah kalau marunda dikembangkan itu kan sudah eh, bisa sejalan dengan eh, marunda susun marunda yang masih kosong nah kerjanya kan mau cari tempat tinggal juga mudah jadi saling memperdayakan lokasi masing-masing kemudian birokrasi kalau memang betul ya itu sampai 100 surat yang harus diurus nah ini lintas departemen lah harus duduk bersama antara bea cukai antara uh, perdagangan pendustrian dan yang terkait lah polisi dan sebagainya tolong duduk bersama bahas di DPR cari solusinya kalau bisa satu atap dan itu kalau bisa hanya tinggal 20 surat ya kenapa habis satu surat pameo-pameo yang bisa dipersulit kenapa harus dipermudah itu dibuang tidak zamannya lagi pem, pengusaha jangan diperas jangan dipersulit kita udah zamannya beda kapan kita mau maju kalau semuanya dipersulit untuk cari uang sampingan gitu loh makasih iya baik selamat siang Pak Mahendra Ya, Bu. Saya teman kasih kalau mau. Monitor radionya boleh dipelankan terlebih dahulu, Bapak. Ya, silakan Pak Wendra. Berhasil. Satu, infrastruktur perbaiki. Kedua, hilangkan itu premanisme, premanisme yang di bandara yang di air apa eh, pelabuhan itu yang menjadi kendala karena masalahnya e, boleh dibilang ya raja-raja kecil seperti yang di demo demo yang di daerah-daerah juga nah ini raja-raja lahan istilahnya. Nah, itulah yang menjadi pokok persoalan. Kedua, e, mereka udah berseragam, pakai pakaian api negara istilahnya, katanya mau e, ini melayani rakyat, tapi e, apa? Mental mereka masih mental korup gitu loh. Jadi buat apa mereka juga beragama gitu loh, ber apa namanya? uh, tiap hari satu hari lima kali berdoa tapi kalau misalkan mentalnya masih mental korup eh, Tuhan mereka juga Tuhan uang kertas puluh 100 ribuan buat apa makasih baik